merah kurang tinta. Nah, itu uang yang orangnya tidak dibaca, langsung nyamber. Nah ini. Hukum idgham muncul tatkala dua huruf yang sama atau yang sejenis atau berdekatan makhrajnya atau sifatnya saling berhadapan. Definisinya, meleburkan dua huruf yang sama, sejenis atau berdekatan baik makhraj maupun sifatnya. Yang salah satunya dimasukkan kepada huruf yang lain. Sehingga menjadi huruf yang bertasdid dan menjadi satu pula dalam pengucapan. Hukum idgham ditinjau dari persamaan huruf, sama-sama hurufnya, atau mungkin sama-sama makhrajnya, sama tempat keluarnya, atau mungkin sama sifat atau sama bunyinya ada tiga. Terbagi menjadi tiga hukum. Yang pertama, bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj maupun sifatnya, bunyinya. Inilah yang dikatakan idgom mutama silen Dan bila terjadi pada huruf kolkolah, maka suara kolkolahnya pun menjadi hilang. Ini bisa dilihat di buku kedua, halaman 97. Sedangkan di buku pertama di halaman 22 bagan 23 penjelasan. Nah ini. Ya. Jadi buku pertama adalah buku wajib yang tipis ya itu yang alhamdulillah dengan buku itu banyak orang yang paham tentang tajwid. Buku putih adalah lanjutan lengkap dengan definisi-definisi. Banyak ya buku tajwid itu. Hanya e, kalau terlalu banyak, terlalu pusing untuk e, sementara itu dulu. Sedangkan ibu dan bapak nanti bisa menambah wawasan dengan banyak membeli baca, e, banyak membeli buku-buku buku e, tajwid, buku penunjang dan banyak belajar dengan ustaz-ustaz yang lain. <clears throat> banyak guru lah ya. Kemudian yang kedua, bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya. Makhraj di sini tempat keluarnya. Tapi berbeda sifatnya. Itulah yang dikatakan idgom mutajanisen. Nah, bila terjadi pada huruf qalqalah atau hamas, maka kedua sifat tersebut menjadi hilang. Jadi huruf uh, itu jadi qalqalahnya tidak ada. Walaupun kan huruf qalqalahnya mati, sudah mati atau hamas itu mati, tetap aja Nah, manakala bertemu dengan sama sama huruf karena sama makhrajnya, maka huruf itu sifat kolkolah dan hamasnya hilang. Jadi bisa dilihat di halaman 98. Kemudian yang ketiga, bertemunya dua huruf yang berdekatan makhluknya. Tetapi berlainan sifatnya. Inilah idgom mutakoriben. Bila terjadi pada huruf kolkolah atau hamas, sama. Maka kedua sifat tersebut menjadi hilang. Ini di halaman ke 100. Atau di buku wajib yang kedua, ini seperti ini. Di buku wajib yang pertama nanti idgham ribet adalah huruf mati bertemu dengan huruf yang sama bunyinya. Memang di masalah idgham ini antara satu buku dengan buku yang lain berbeda-beda pendapat. Tidak ada masalah sebenarnya karena intinya adalah meleburkan, mengidgomkan. Hanya nanti perbedaan antara contoh idgham mutajanisen dan idgham mutakoriben. Menurut buku pertama, eh, contoh yang satu termasuk mutajanisen. Sedangkan menurut buku kedua, dia masuk idgham mutakoriben. Nah ini ini perbedaan eh, klasifikasi, kelasnya aja, masuk di mana di mana. Tapi semuanya tidak ada masalah, terlebih kalau dengan teori setiap huruf mati berhadapan dengan huruf yang bertasid huruf matinya jangan dibaca. Atau di Quran berwarna, setiap warna, setiap huruf mati yang berwarna oranye, ah, sebetulnya bukan huruf mati aja ya. Setiap yang warnanya oranye, kuning, oranye gitu ya, merah kurang warna, nah itu tidak dibaca. Semua berlaku, bukan hanya untuk hukum idkom aja. Itulah mudahnya belajar dengan Quran yang berwarna ini. Itu hanya permasalahan memang eh, untuk sementara ini sangat bagus ya selain tulisannya langsing, tipis ya, tidak numpuk seperti cetakan Indonesia pada umumnya. E, ibarat artis itu langsing katanya tulisannya ini, langsing dan jelas. Hanya permasalahannya memang ini yang warna oranye kadang-kadang agak sedikit e, sakit ke mata. Harusnya yang oranye itu warnanya hitam muda. Nah, nanti kita e, eh, ajukan saran sama penerbitnya ya. Nah, ini kekurangannya itu aja. Yang lainnya sudah bagus sisanya. Kemudian di halaman 3 masih tentang ringkasan kita ini berbicara tentang wakaf, saktah dan qat'u. Wakaf ini bisa dilihat di halaman 192 buku wajib kedua, warna putih ya. Nah, menurut bahasa wakaf artinya menahan. Menurut istilah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu. Tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Diwakofkan, itu diwakof. Berhenti bisa wakof di akhir atau wakof di tengah karena ada tanda-tanda wakof. Tentu ada tang ada wakof yang diperkenankan, ada wakof yang kobih, yang yang jelek, yang dilarang, terlarang. Atau karena terpaksa, nafasnya cukup. Kemudian tentang sakta, ini ada di halaman 193. Sakta ini menurut bahasa artinya menahan. Menurut istilah, menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernapas. Dengan niat, ada niatnya ini ya. Ini. Melanjutkan kembali bacaan dalam rumusan lain dapat dinyatakan berhenti sejenak kira-kira dua harokat tapi tanpa bernapas. Itu ada di halaman 193 buku wajib yang kedua. Sedangkan di buku wajib yang pertama ada sakta juga ada ya di sana. Itu hmm, sakta. Itu bisa dilihat di setelah halaman 33 ya tentang mad badan itu. Ada eh, kajian tentang mad ada imalah gitu ya. Ada mad tamkin gitu diam sebentar, sebentar dengan tidak mengambil nafas. Itu saktah ya. Itu di pelajaran-pelajaran terakhir ada tentang saktah. Ini eh, di halaman 61 tuh saktah itu. Di buku wajib pertama. Saktah ialah diam seliwat sebentar dengan tidak melepaskan nafas. Juga tidak berupa wakaf. Sakta dalam Al-Quran terdapat dalam empat tempat. Itu pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Iwaja koyima. Jadi nggak diifahkan iwajang, enggak. Mimmar qadina. hada ma wa'ada rahman Itu surah Yasin ayat 52. Atau surah Al-Qiyamah ayat 27. Waqilaman qila tidak diidgomkan wa qila man raq atau di surah Al-Mutaffifin ayat 14 kalabal ronana nah itu enggak kalabar enggak diidgomkan bal kalabal rona nah, itu harusnya kan idgom tidak diidgomkan di halaman 61 buku wajib pertama juga ada tentang sakta sedangkan qat'u halaman 195 menurut bahasa artinya memutuskan bacaan Menurut istilah, memutuskan bacaan seketika dengan tujuan untuk mengakhiri bacaan. Tidak berniat melanjutkannya lagi. Itu berhenti kotu. Um. Ya, berhenti kita seperti kita baca berhenti di makro gitu ya. Sudah berhenti memang dalam dalam waktu yang lama. Beda dengan sakta, beda dengan wakaf yang berhenti sebentar. Dia ya Bu Erni ini sangat bagus nih ringkasannya diharapkan mudah-mudahan ibu bisa membuat tanya jawab. Jadi ini sejawabannya sudah ini ya. Jadi tinggal pertanyaannya. Apa itu kosar? Apa itu mad? Jawabannya di sini kan kosar adalah ini, ini, ini. Mad adalah ini, ini, ini. Apa contohnya? Nah, dan contoh nanti saya ngisi. Ya biar nih ya. InsyaAllah nih ibu nih. Bersedia untuk membantu untuk kita. Karena eh, dengan tanya jawab lebih cepat ternyata ya. Ya, saya kemarin ada buku <clears throat> bagus sekali dari LBIK kalau salah ya tentang nahu dan sorok. Padahal kita buku banyak juga ya. Nahul wadi ini dan itu. Ternyata dari LBIK itu bagusnya ada tanya jawabnya. Oh iya. Ternyata kalau tajwid yang nahu sorok aja yang begitu susah sulit menjadi mudah. Apalagi kalau tajwid ya lebih mudah lagi. Itu tentang eh, materi kita ya ringkasan resume.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 Ain ah, itu kan, setiap yang oren kan gak dibaca ya. Ini bayar nih ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Yang plastisnya belum saya balikin ya. Eh, Insya Allah. Ini. Ada <clears throat> suaranya agak lain ya. saya. agak <laughs> Kena hujan. Alhamdulillah ya Allah berikan penyakit. Mudah-mudahan menghapuskan setiap penyakit kalau kita sabar. Menghapuskan dosa-dosa kita. Nah ini. واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم Setan ya itu ya'idukumul faqra mengajak ke fakir menakut-nakuti jangan berinfak jangan ini jangan itu nanti kamu fakir itu kan nih ya. Iya. Dilihat coba terjemah perkatanya enak sekali. E, dua halamannya sama ya antara terjemah perkata dengan Quran berwarna ini. Ayat 268 tuh. Asyaitan, setan itu kan mubtada, bermula setan itu kalau di pesantren gitu. Ya'idukum, ia menjanjikan kalian al-faqra kemiskinan. Maksudnya menjanjikan di sini Janganlah uang jangan dikasih-kasih. Ngapain kamu usaha? Kamu bekerja siang dan malam. Kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Susah payah. Enak aja mau dibagi-bagi. Jangan, nanti habis. Itu setan kan begitu membisikkan. Asyaitan. Setan itu ya'idukum. Ia menjanjikan kalian al fakro Kemiskinan. Wa ya'murukum. Setan itu menyuruh kalian bil fahsya dengan berbuat kejahatan untuk tidak berinfak, tidak berjakat. Infak wajibnya kan setengah 2,5% dari penghasilan kita. Eh, sedangkan infak infak eh, sedekah adalah selebih dari keperluan. Itu lebih banyak lebih bagus lagi kan gitu. Jadi kalau uang satu juta setengah 2,5%, cuma 25 ribu. Berarti harta yang bersih adalah 975 ribu rupiah. Infak itu dari situ. Berapa selebih keperluan dan infak itu jangan dikasih orang dulu. Ayah ibu dulu, orang tua dulu. Dilihat di surah Al-Baqarah 215. Atau ini, ini 261 tentang infak. Gitu kan. Jadi jangan ngasih ke orang lain sementara orang tuanya, ayah, bundanya compang-camping. Ayah saya kaya raya Pak cukup berkecukupan. Bukan memberi harus dengan materi. Itu. Kalau saya pulang ke kampung itu ke Sukabumi, bunda itu senangnya tuh coklat gitu ya. Nah, ada merek tertentu. Saya belikan, seneng banget. Padahal cuma hanya se satu coklat berapa sih harganya? Atau ya lagi lebaran itu kan eh, dia seneng biasanya baju panjang atau apa. Eh seperti itulah. Padahal mereka juga untuk beli bisa, tapi ada kebanggaan tersendiri. Berikan kalau memang orang tua kita berkecukupan. Nah ini. Ya. Wallah dan Allah, kalau setan mengajak menakut-nakuti, jangan kamu berinfak, jangan kamu berjakat, jangan ini, jangan itu, kami kamu nanti miskin ini. Sedangkan Allah, wallah dan Allah, ya'idukum, dia menjanjikan kalian maghfirah. Beda dengan setan. Kalau Allah yang yang Allah janjikan adalah maghfirah, ampunan minhu daripadanya dari Allah, wa dan karuniaNya keutamaan, keutamaan. Kan tahu ya kemarin satu berbanding jadi tujuh ratus Jadi kalau seribu jadi tujuh ratus ribu lipatannya. Wallah dan Allah wasi' maha luas, alim, maha mengetahui. Bukankah saya katakan mudah belajar kita? Tuh. Perlu ada ilmu lain? Iya. Pak Hari ingin belajar terjemah perkata pakai metode-metode yang Pak Hari ada. Boleh nanti kita siapkan ya insya Allah. Kalau memang dibutuhkan hari hari Sabtu atau hari Ahad ya di sini. Nanti mulai pakai metode bayani, metode granada atau metode pesantren kerapia. Banyak tuh metode-metode. Ada metode Hasimia banyak untuk memudah mem, ya namanya juga kita usaha pesantren kan kita sudah nggak mungkin lagi. Nah ini karena kita banyak kesibukan yang lain gitu ya insyaallah jadi bukan berarti karena kita tidak mesantren dulu kita tidak boleh belajar Quran harus sekarang Quran kan pedoman gimana kita bisa mengamalkan Quran kalau kita tidak tahu isinya nah kita mulai belajar soal kita kepintaran kita kurang ya kita lagi belajar dan bertanya banyak bertanya fasalu azadzikri in kuntum la ta'lamun kita banyak bertanya kepada ahli ilmu ya insyaallah melalui buku-buku ini Eh, pada para ulama, para ustadz, para kiai kita bertanya juga. Ini 268, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Itu. Nih. Ya. Yu'til hikmata yasha' Wa may yu'tal hikmata faqad utiya. Faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yukti dia memberikan. Siapa? Allah memberikan al-hikmata hikmah. Kenapa al-hikmata? Nanti jadi maf, jadi maf'ul ya. Man tuh. Siapa yang bagi siapa yang yasha yang Allah kehendaki, dia kehendaki. Waman dan siapa yang yuk tal hikmah diberi hikmah fakod maka sungguh utia khairo ia diberi kebaikan kasiro yang banyak. Wama dan tidak waktu dan ma ada yang apa yang ada yang tidak dan nah, tergantung konteks kalimat di sini maknya mak, mak negatif mak nafi menafikan Wama dan tidak, tidak apa. Ya zakaru mengambil pelajaran. Illa kecuali ulul albab. Orang-orang yang berakal. Orang kafir itu dalam Quran dibila, dikatakan orang yang tidak punya akal. Punya otak tapi nggak mikir. Ya, bayangin aja mana mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. gitu kan Disuruh berpikir. Mana mungkin Allah itu punya anak punya istri. Kalau gitu sama dong dengan kita. Nah ini banyak hal ya. Nah, itu. Kita teruskan ya tahsinnya. Jadi enak. Ibu memiliki Quran berwarna tujuannya untuk memperlancar bacaan. Setelah lancar, eh, terjemah perkataannya untuk memahami. Nah di situ nanti kita uh, tafsirnya sedikit-sedikit. Kita teruskan ya ayat 269. yuk yuk tuh ya ada hamzahnya kan jangan ke yuk jangan ke ain hamzah yuk makan yuk biasa aja ibu yuk yuk yuk ah, lagi sibuk nih gitu nih ya yuk til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه Jadi panjang ya, jadi matobi. Eh, kalau berhenti di situ. Itu bedu kan harusnya panjang karena ketemu dalam ya. Nah, jadi jadi jadi tidak tidak panjang. Makanya warnanya di Quran cetakan berwarna oranye. Tuh, kan oranye ya? Peyang. <laughs> peyang, peyang bukan peyang Betawi ya, peyang Sunda itu peyang warnanya tuh kurang gitu. Kurang merah. Ya, ini oranye kan karena perpaduan merah dan kuning. Gitu. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر أنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا kan tepi kan. Nah, nanya jadi pendek. Wa ma tafikuna illa ابتغاء wajhillah. Wa ma setiap yang hijau panjang sama tobi kan? Wa ma wa ma tu setiap yang coklat gunah, idgom biguna, idgom atau guna atau ikhfa. Ikhfa juga kan ditahan gitu. Ini di sini ikhfa nun mati ketemu fa. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض في الأرض فقط سارة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم إيه bahasa طوي تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله gitu ya sifat وما <coughs> وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Sadaqallahul azim Nih ya. Ini tentang infak masih dipahami betul. Nah, coba kita lihat terjemah perkataannya ya. Sambil nanti <clears throat> kami berikan kesempatan untuk yang ingin mencoba bertadarus Ini ada feedback sedikit ya. Eh, suaranya ada di luar, dikasih di luar nih jadi paan ya. Ini. Nih ya. Tuh. tuh di ayat 271 tuh. Ini betul jika kalian menampakkan menampakkan apa? Kalian mana wau alif tuh? Kalian ya. Itu anta antuma antum as sodakot sedekah. Fani'imma maka baik hi itu. Jadi kalau orang tahu enggak masalah gitu. Asal niatnya karena Allah kan. Wa intuhfuha dan jika kalian menyembunyikan dan memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Jadi itulah maknanya ikhlas niat karena Allah. Tapi bukan berarti kalau tampak itu juga hilang. Enggak. Selama niatnya karena Allah itu Bu Eti, Bu Yayu, ini Pak Ari buat anak yatim. Saya yang bilang terima kasih Bu Yayu, Bu Eti, Bu Agus telah membantu anak yatim gitu ya, Pak Bu Vivi. Nah, saya yang bilang nggak masalah, tapi jangan ibu yang bilang, "Uh, anak yatim di Kayu Manis kalau bukan saya yang ngasih oh, nggak bisa." Nah, itu itu itu jadi ungkapan gitu. Kalau saya kan dalam rangka udah bantu anak-anak yatim kami kan ada 30 anak yatim kok cuma 30 Pak Ari <laughs> banyak cuman karena kalau kebanyakan nanti kan kita kerepotan itu ya 30 itu itu juga uh, Senin Kamis ya, ya ini bantu gitu jadi saya mengucapkan terima kasih Bu Yuyayu ya itu nggak ada masalah karena saya yang bilangnya gitu gitu tuh ya jadi tampak nggak masalah wa fuha dan jika kalian menyembunyikan eh, nggak Pokoknya mah hamba Allah aja jangan disebut. Saya nggak mau takut hati ini. Ya, memang kadang-kadang begitu ya. Takut hati ini nggak kuat, takut hati ini jadi sir, jadi ria. Ria itu kan sirik kecil. Itu ya. Beribadah bukan karena Allah ya ingin dipuji kan seperti itu. Watu tuha dan kalian berikan al fukroa untuk orang-orang fakir. Wahwah maka itu khairul lakum lebih baik bagi kalian. Jadi kalau diam-diam itu lebih baik ketimbang kelihatan. Tapi kan eh, ya kelihatan kelihatan untuk dalam rangka mengajak orang kan kayak kayak ada orang hmm, itu mah ibu itu ya hmm, masya Allah siang dan malam malamnya rajin ibadahnya karena memang kelihatan oleh kita dan memang rumahnya kelihatan gitu tapi dia tidak ingin menampakkan gitu tapi bukan berarti sengaja bacaannya dikenceng-kenceng rumahnya dibukain pintunya semua biar kelihatan oleh orang bahwa dia lagi sholat, lagi ibadah, lagi nah ini gitu kan. Tapi semuanya kembali kepada hati sih ya. Kita juga tidak boleh suuzon. Makanya kan ada zikir itu yang baik sendiri, zikir pada Allah bukan rame-rame gitu ya. Itu taubat itu sendiri gitu ya. Kan ada sekarang bareng-bareng rame-rame pakai baju putih, tapi itu dalam rangka syiar, dalam rangka ngajak ya apa apa-apa. Yang terpenting yang harus dijaga hati. Tapi tidak ada sesuatu yang Allah itu tidak buta. Allah tidak tuli. Allah tidak mau orang teriak-teriak. Ya Allah saya ingin. Nggak usah gitu ya. Allah itu tidak bu, tidak buta gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan itu ya di tempatnya masing-masing. Wa kafir dan dia akan menghapuskan ankum dari kalian. Apa? Min sayyatikum. dari kesalahan-kesalahan kalian. Tuh, dengan kita berinfak apa itu dia diampuni dan di, di dihapus. Kalau dulu kan zaman tipek. Kalau sekarang komputer di delete, udah hilang kan filenya, nggak berbekas lagi. Paling ada di tempat sampah dan dibuang lagi. Wallah dan Allah bima dengan apa yang atau tentang apa tak malun kalian kerjakan khobir maha mengetahui ya iyalah Allah gitu ya masa nggak Allah nggak tahu Allah maha tahu ini maksudnya di ayat 271, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, ini ada catatan kakinya di bawah 104, menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain. Bukan untuk ria yang saya tadi saya katakan. Tidak apa. Tapi kalau, nih saya ngasih anak yatim dari kayu manis nih, gini, gini, gini. Nah, itu tergantung kepada niat sih ya. Jadi kembali itu. Jadi ingin menampakkan itu agar dicontoh oleh orang lain dan masa maka itu baik.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 Dahulu ada ya eh, yang terjemah itu satu tiga juz tiga juz itu juga bagus kalau kita belajarnya per juz. Tapi kalau pas indeks kan kita eh, tiga puluh juz langsung belajarnya. Mana aja. Baik yang ingin mencoba silahkan ya. Hmm, ini eh, dari ayat 274-nya ya. Yang ingin mencoba bertadarus silahkan di 85904785. Sebentar sebentar siang nanti saya ada di pada Jumat ya. Bukan sebentar lama kali ya. Habis Jumat sampai jam sampai maghrib. Jadi yang ingin dirukiah, diobati silahkan. Saya mau udah pakai Quran berwarna, sudah pakai terjemah perkata, sudah pakai program ini, program itu kan banyak program itu ya. Ada yang satu jam dijamin pinter, enggak pinter. Dua jam dijamin pinter, enggak pinter juga ada yang tujuh setengah jam pinter nggak pinter juga ya sudah coba datang di Rukiah dulu ya banyak eh, kemarin juga di Bidakara di PT Timah di mana-mana sudah mulai dengan hentakan-hentakan bagaimana caranya datang aja dan itu bisa ibu dan bapak melakukannya kepada yang lain hasilnya mengagumkan gitu ya karena dulu di kampung sama Pak Kiai kita Pak Ustadz kita kan belajar kan pakai ketukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Cuman karena kita banyak masalah, udah tahu lagi ngaji, pikiran mah ke rumah, pikiran kemana kemana, makanya di, yang dipukulnya badannya, bahunya, nah itu ya. Atau kalau yang di Depok itu kemarin, ya Bu Sri Puspa, apa yang sakit kakinya nggak bisa jalan, kakinya direfleksi sambil dipukul-pukul. Alhamdulillah insya Allah ya Bu Sri ya. Terus berjuang. Karena yang akan menyembuhkan diri kita adalah kita dan Allah. Itu harus keyakinan seperti itu. Jadi kalau kalau kita ya, uh, kurang percaya dengan Allah, tidak akan. Jadi sama dengan berdoa. Kalau lagi berdoa kita, wah pasti doa, doa ini nggak dikabul. Enggak. Tapi kalau lagi doa, yakin Allah akan mengabulkan sambil ikhtiar tentu ya. Berdoa kan berambil berusaha. Insya Allah. Baik yang ingin mencoba 274 ya di 8594785 Yang ada saran, ada kritik ke 0812 ya. 0812 828 0812 8287881 program-program lagi kami bikin, insya Allah ya. Sebentar lagi Ibu dan Bapak akan menikmati di komputer lebih canggih dengan CD tutorial, CD interaktif dan itu bisa diperbanyak. Tolong dicatat. Eh, nah ini kan nggak enak itu dituduh kan Sultan. Eh, kita tidak berbisnis dengan manusia. Kita ingin berbisnis dengan Allah. Kalaupun ibu mau ngambil satu CD ada ganti karena ganti kepingan. Setelah itu silahkan diperbanyak gitu. Eh, indeks Qurannya silahkan diperbanyak. Tidak untuk dijual belikan. Silahkan perbanyak. Kemarin kayak Pak Yus ya di Cengkareng ada saudara saya datang dari Palembang atau gini. Silahkan dikopi diperbanyak gitu untuk kita belajar ya. insya Allah. Ini terima kasih pada hamba Allah yang sudah mengetikkan. Jadi indeks Quran juga bukan karya saya. Memang saya mengumpulkan hamba Allah ketik ulang rapi empat jilid. Selain ini Quran empat empat jilid empat buku itu ada juga indeks tercanggih ya. Yang bermain komputer sudah tahu deh. Tapi kan itu di komputer. Nah, kita sudah cetak gitu loh. Nah ini silahkan diperbanyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dari Pak Sugeng Warid. Pak Sugeng. Baik, silahkan. Ayat ke-274. Alladzina yunfikuna amwalahum. Ya. Bukan au. Bukan au. Au. Alif dan Ain. Au billahi minasy syaithanir rajim. Nih, Shinnya A'udzu billahi minasy shin. Ini harusnya maksudnya hari Minggu nih. Program program dasar nih. Makhrajnya belum kena. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Itu. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم أموالهم Alladzina Dia enggak panjang-panjang satu gini Pak lagunya nih. An alladzi الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولا nggak boleh ngeluarin nafas ya, haram hukumnya terlarang karena akan men menjadi salah artinya. Jadi kalau nggak kuat berhenti aja. Makanya saya tadi bilail. Nanti bapak ulang lagi dari bilail gitu. Ya. Kecuali kalau bapak memang kuat nafasnya. Gitu. Ya, dari bilail. Bilaili. Bilaili wan nahari sirau. Sirau, tasjid kan ada tasjid di situ. Bukan sirau. Sirau Sirau. Mm -mm. Sirau yuk dari. Wan nahari sirau. Wa'alan wa'alan Alaniyatan falahum ajrun. itu idhar. Falahum falahum mimati ketemu alif idhar hukum mimati. Ya. Falahum falahum ajruhum inda rabbihim wala ولا خوف خوف عليهم ولا هم يحزنون Terima kasih Bapak. صدق الله العظيم Barakallahu Terima kasih, Pak. Baik, banyak baca ya, banyak nyimak, banyak banyak. Tuh, Ya, di 85 90 47 85. 85 90 47 85. Nih, jadi eh, yang sudah diruqyah lagunya ingat ya. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم هم يا إدهار فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Jadi ini beat ini nah ini yang diketuk-ketuk sama diri kita di rukiah itu. Insyaallah banyak yang sudah pinter kok ya. Banyak yang berhasil. Nih, alladzina orang-orang yang yang apa? Yunfikuna ada awalan ya, akhiran waunun itu mereka. Berarti huwa huma hum. Ya, nafako menginfakkan. Orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum harta mereka. Bilail malam hari, wanahar dan siang hari. Sirro secara tersembunyi, wa'alaniyah atau terang-terangan. Yang tadi itu, sembunyi boleh, terang-terangan boleh, yang penting niatnya karena Allah. Kalau terang-terangan berarti ingin ditiru orang. Tapi niatnya kembali kepada hati. Falahum maka bagi mereka ada pahala ajruhum. Kenapa mereka humnya itu huwa huma hum. Aj ajrun pahala, ajruhum pahala mereka. Inda rabbihim di sisi rabbihim Tuhan mereka, rob mereka. Ada orang yang nggak mau mengartikan karena rob itu bukan Tuhan, bukan hanya Tuhan. Allah itu pemelihara, pendidik, pemberi rezeki gitu ya. Rabbihim, Rabb mereka. Wala dan tidak khawb, tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Kenapa? Dia memberi jakat, memberi infak, memberi sedekah. Dia tidak takut miskin, tidak ada ketakutan bagi mereka. Bahkan orang yang memberi itu tidak akan pernah kurang. Coba lihat ya, orang yang bagi-bagi harta dengan ya tentu sesuai dengan kemampuan. Ada yang bagi untuk 25 ribu orang, 10 ribu orang. Hartanya tidak pernah habis. Itu, ya. Itu Masya Allah. Semakin kita kikir justru harta kita semakin habis. Wala khawfun dan tidak khawf ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Walahum dan tidaklah mereka yahzanu mereka bersedih hati. Jadi mereka memberikan hartanya satu juta, dua juta, satu miliar, dua miliar itu tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut miskin. Wah gimana keluarga saya untuk tujuh turun? Tidak ada begitu. Dia, dia tetap memberi gitu. Walaupun dia juga menyimpan. Nah inilah ya. Insya Allah besok kita teruskan kembali. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Silahkan ke 0812 8287881. 0812 8287881. Ada SMS, telepon kemarin yang beberapa keinginan Pak Ari untuk tingkat dasar diulang kembali. Insya Allah ya nanti kita coba uh, buat format baru untuk hari Minggu. Ada juga yang minta e, belajar terjemah perkata dengan metode-metode yang ada. Insya Allah coba nanti kita pikirkan waktu dan pikirkan e, format siarannya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa e, untuk murotal hari Sabtu surah Al-Ahzab ayat 18 hingga 50. Dan sebentar siang nanti saya ada pengajian di Depok. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi adalah solusi. Silaturahmi itu tak terbatas saat lebaran, tapi harus dilakukan setiap saat, sepanjang masa, karena ia adalah jalan keluar dari tiap masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini Anda sedang bingung mencari pekerjaan, sedang pusing mencari jodoh, sedang demam karena banyak hutang, sedang kalut karena usaha tak maju-maju. Insya Allah, semua bisa diatasi dengan menyambung tali kasih sayang atau silaturahmi. Namun, tentu bukan sembarang silaturahmi. Temukan jawabannya dalam seminar The Magic of Silaturahmi bersama saya Restu Sugiarto atau Ustadz Cinta Jumat 7 November 2008 jam 18 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Binakarna Komplek Bidakara Jalan Jenderal Gatot Subroto Kafling 71 hingga 73 Jakarta Selatan kebahagiaan bagi kami bila Anda ikut bergabung dalam seminar ini bagi yang berminat silahkan menghubungi Ibu Hajah Tuti Nomor telepon 8507664. Seminar ini terselenggara berkat kerjasama yang penuh cinta antara Mahabbah Movement, Radio Kayu Manis, dan Hotel Bidakara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Hari ulang tahun siapakah? Hari ini hari Jemuah, hari ke-7 di bulan November tahun 2008. Dari studio Radio Kayumanis kami menyampaikan salam jumpa untuk Anda dalam acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Dan eh, bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Anda bisa menghubungi pesawat telepon Tetapi sebelumnya kami mengajak Anda untuk menghangatkan suasana Kami putarkan sebuah lagu dulu Oke, okay? kita nikmati sekarang now.